di antara kita sekalian dan mereka adalah orang-orang manusia yang kenangan mereka telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini adalah 99 tahun setelah wafatnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Tahun depan satu abad setelah wafatnya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi. Berapa banyak keluarga kita yang sudah meninggal dunia setahun dua tahun tiga tahun dilupakan orang sepuluh tahun dilupakan orang tapi Al Habib Ali tidak dilupakan mengapa Allah yang maha abadi ingin mengabadikan kenangan beliau sehingga membawa manfaat bagi kita sekalian kita melihat kota Solo semakin semarak dengan haul Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi kedatangan para ulama para salihin para jamaah untuk hadir haul dari berbagai daerah dari seluruh penjuru dunia ke tempat ini. Kita melihat di sini betapa tinggi hal yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita betapa agung kedudukan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini di dunia yang kita lihat adapun hakikat beliau di sana yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan beliau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala sehingga beliau sungguh menjadi seorang cucu Rasulullah yang paling disayang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak diragukan Nabi ridha dengan beliau itu disebutkan bahwasanya ada salah, adalah salah seorang syekh al-Maghribi seorang wali besar di Madinah al-Munawwarah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam keadaan terjaga melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini di masanya Habib Ali dia melihat Rasulullah dengan wujud aslinya Nabi Muhammad kemudian di situ dia berkata ditanya siapa ya Rasulullah orang yang paling engkau cintai di zaman sekarang ini maka Nabi Muhammad berkata kepada orang tersebut yang paling aku cintai di zaman sekarang ini adalah putraku Ali bin Muhammad Al-Habshi berapa hari kemudian dia mimpi lagi mimpi yang sama bertanya siapa orang yang paling kau cintai dia bilang Ali bin Muhammad Al-Habshi sampai tiga kali berturut-turut dia melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu disebut orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Ali bin Muhammad Al-Habshi Dia bertanya-tanya siapa gerangan Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Ada di Madinah, adalah habib Ali bin Hashim Al-Habsyi, adalah habib Ali bin Ali Al-Habsyi fulan. Ditanya siapa? Apakah ini engkau? Dia bilang tidak. Ini ada Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Sewun, di Hadramaut sana. Bilang itu tidak salah lagi, itu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad pada masanya, pada zamannya juga adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Al-Habib Ali pernah ketika beliau berziarah ke kota Tarim akan berziarah ke pemakaman para wali-wali di Zambal yang dipenuhi dengan para awliya wa salihin bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan dia bilang ayo kita mulai ziarah dari kuburan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad terlebih dahulu baru menuju kepada wali-wali besar lainnya kita buka ziarah dengan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad di depan makam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad maka Al-Habib Ali secara spontan mengeluarkan bait-bait syair yang memuji kepada Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad dengan ucapannya bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat gawaidu syaikhina al haddadi mustajmi' al sirri alladhi tasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi hingga beliau mengatakan garrat bihi ainun nabiy muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi Nabi Muhammad girang dengan Al-Habib Abdullah Al-Haddad sehingga Al-Imam Al-Haddad adalah salah satu cucu Nabi yang paling disayang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang sungguh aku mendapatkan dari kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inayah perhatian dari Rasulullah aku mendapatkan dari kakekku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bantuan support dan aku diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perhatian yang luar biasa. Kita bertanya-tanya, setiap daripada mereka wali-wali besar di zaman mereka adalah mereka imam yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kalau Rasulullah udah cinta kepada seseorang tidak diragukan Allah cinta kepada orang tersebut. Kita baca di kitab hadis, waktu ada sahabat Nabi namanya Zulbijadain. Ketika Zulbijadain dimakamkan, ini Zulbijadain sahabat yang ninggalin hartanya, dia kasih hartanya ke kaum musyrikin asalkan mereka mau melepaskan dia bisa ngumpul sama Nabi. Dia tinggalin hartanya, asetnya, tujuannya satu, mau duduk hadir bersama Nabi Muhammad datang ke Madinah nggak bawa bekal apa-apa hartanya semuanya dirampas diambil asetnya dirampas diambil dia datang dengan dua lembar baju lusuh yang menutupi bagian atas dan bagian bawah sampai ke Madinah yang menghibur dia masjidnya Nabi Muhammad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam siang malam hadir majelisnya Nabi zikir bersama Nabi ikut kemana Nabi pergi hingga dalam suatu perjalanan safar beliau meninggal dunia sakit keras dan meninggal di tengah jalan saat beliau meninggal yang menguruskan jenazah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar Ibn Khattab dan para pembesar-pembesar sahabat yang lain Nabi yang sholatkan kemudian Nabi udah digali kuburannya baru mau ditaruh Nabi bilang stop Nabi masuk ke lubang kubur Kemudian Nabi ulurkan tangannya, ayo bawa sini jenazahnya. Nabi menerima jenazah Dhul Bijaden dengan dua tangan beliau yang suci dibaringkan. Waktu dibaringkan gak cukup sampai di situ. Nabi doa kepada Allah Nabi bilang Allahumma rda anhu fa inni amsaitu anhu radin ya Allah ridai dia kenapa Allah harus meridai dia sebab kata Rasul sebab aku sore ini malam ini aku ridha kepada dia itu sebabnya mau ridhanya Allah ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul ridha kepada seseorang, Allah ridha kepada orang tersebut. Suma kemudian thumma yudha'u lahul gabul fil ard. Di bumi dijadikan gabul. apa yang datang dari dia bagus, baik, lancar semuanya. Makanya disebutkan maladzatul aish illa suhbatal fugara humus salatin wal ahbab wal umara. Kelezatan hidup berkawan sama mereka, dekat sama mereka, hadir di majelis mereka. Habib Ali bilang bahwasanya bahwa beliau mengatakan rahatud dunya ma ahlul gulub. Kesenangan di dunia ini tuh bersama orang-orang yang hatinya bersih. Di majelis yang semacam ini. Kita hadir di sini, wallah kita nggak berasa kayak di dunia. Di dunia sebelah sana lagi pada perang, lagi ribut, lagi kalut, yang mikirin bensin, yang mikirin duit belanja, yang mikirin uang, yang mikirin dunia, yang mikirin proyek. Wah, oh, kita di sini alhamdulillah dalam ketentraman, dalam kenikmatan. Mengapa kita duduk bersama orang-orang yang nikmat, yang hadir bersama kita, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang gak nampak jauh lebih banyak lagi gak diragukan Al Habib Ali hadir di tengah-tengah kita. Wal Habib Ali, Wal Habib Anis, Wal Habib Ahmad bin Alwi, was Salaf, Wal Nabi Muhammad. Sebab beliau kepala tasbihnya, itu kalau kita tasbih kecil-kecil itu berurut ntar nyampe ke ujungnya nyambung tuh kepala tasbihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang kita tahu mereka dicintai oleh Rasulullah dengan apa? Dan kita tahu cintanya Rasulullah itu berarti cinta dari Allah taala. Dan juga nih nyambung. Kalau mereka cinta sama seseorang berarti Nabi juga cinta kepada orang tersebut. Begitu juga Allah. Habib Ali ngasih tahu, mimma yasurul galba minni mau tahu apa yang girangin hati saya sebab girangnya hati Habib Ali girangnya hati Rasulullah ridhanya Rasulullah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala mimma yasurul galba minni luzumukum tarigata abai wa ahli wa ajdadi yang paling girangin saya yang paling nyenengin saya kalian lazimkan lazimkan pegang teguh-teguh yang benar torigah jalan ayah-ayahku kakek moyangku as-sagaf was-sakran wal mihdar wal idris wal adni syekh Abu Bakar bin Salim wal Umar bin Abdurrahman al-Atta syekh Ali Baras wa haula al-awliya wal habib Abdullah al-Haddad wal habib Hasan bin Salih al-Bahr wal habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas yang mana nama mereka kalau kita sebutkan menggetarkan jiwa radhiyallahu anhum ajmain. Kita menyebut dari nama mereka aja bergetar kita punya jiwa. Hingga kan kita baca di Qasidah wa dzikrul aidrus al-qutub ajla anil qalbis sada lisadiqina. Zikir Aidrus. Zikir Aidrus itu yang mana? Ada zikir Aidrus, la ilaha illallah 12, la Allah Allah 12, hu hu 12. Ada zikir Aidrus, tapi makna lain zikir Aidrus. Sebutan Al-Imam Al-Aidrus ajla anil qalbis sada. Membersihkan nih kotoran dari noda kita, dari hati kita. Sayyidina Umar begitu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu Nabi sampai bilang inna syaitan la yafrugu min dhilli Umar wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar syaitan kalau dia kabur dari bayangannya Sayyidina Umar kabur dari bayangannya Sayyidina Umar apabila dia syaitan ada di tengah jalan tahu-tahu dari ujung jalan masuk Sayyidina Umar dia muter lagi cari jalan lain Ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Begitu juga orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, udarah dagingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Al-Idrus, hatta sebutannya juga bikin ni syaitan pergi dari hati kita. Wahakada. Yang paling menggirangkan mereka, luzumakum tarigah ta'abai wa ahli wa ajdadi. Kalian lazimkan tarigah ayahku, kakek moyangku, leluhurku, salafku, guru-guruku. Apa tarigah mereka? Hahiyah amalun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlagun wa kathratu awradi amal amal yang suci dari penyakit dari noda dari celak dari hasud dari iri dari mendahulukan dunia daripada akhirat ini penyakit kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat khalat an syawaibin amalan yang suci dari ini noda ini penyakit dari mana kita tahu penyakit-penyakit ini Gimana cara bersucinya? Duduk sama orang-orang yang suci. Kalau kita nggak duduk dengan ahli tazkiyah, eh siapa yang bisa sucikan kita? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Taala bersama Al-Quran, diutus Nabi Muhammad, yang mana tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yatlu alaikum ayatihi wa yuzakikum, memberikan tazkiyah kepada kalian fungsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diwariskan oleh para khulafa oleh para itrah wal khulafa ba'dahu wal itrah bihim ma'al Qur'an mustamirah millatuhu mahfuzatun min fatrah 'alal huda da'ban bilan fisali selalu mereka berjalan seiring dengan Al-Qur'an wahakadha dengan melazimkan majelis mereka dengan hadir kita tahu apa kewajiban kita amalan beramal berbuat bukan cuma tidur aja amal dengan didasari ilmu Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani semalam menganjurkan kita mengajak kita untuk menggali ilmu yang diiringi dengan pengamalan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi nanya kepada Habib Abdullah Haddad apa sih jalannya kalian jalannya Tariqah Al-Ba'alu ini apa jalannya nenek moyang kita apa ilmu amal khauf wal wara' wal ikhlas ilmu amal takut kepada Allah wara' berhati-hati dari yang syubhat apalagi yang haram kemudian ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala itu jalannya kita Syekhul Buthi begitu mendengar tentang Tariqah Al-Ba'alu yang lima hal ini hadha lubuddin Ini intisari dari agama di dalam lima hal ini semuanya. Yang kita punya mahal, berharga, nggak ada yang punya di belahan bumi lain. Kita ini memiliki rantaian keilmuan, rantaian sanad bersambung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rantai yang paling mulia. Rantaian emas dikenalnya silsilah zahabiyah. Rantai mata, setiap mata rantainya seorang ulama besar, pemimpin ilmu pada zamannya seorang imam dalam akhlaknya seorang pemimpin besar di dalam sifat-sifat yang mulia seorang wali besar gutub pemimpin para wali-wali di zamannya dan juga seorang keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam yang belajar dari imam besar dari imam besar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita punya mahal Ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita hidupkan, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan cari ke yang lain lagi. Jangan kita istilahnya tuh orang dulu bilang melihat ada ayam di piring orang lain, ikan di piring kita akhirnya digondol kucing, diambil oleh kucing. Nah, yang kita punya ini bukan lagi ikan, makanan yang paling mewah yang kita miliki. Dan kita ngelihat kuaci di piringnya orang. Jangan kita tergiur dengan kuaci, dengan kacang di piring orang lain yang kita punya ini mahal, perlu kita jalankan, perlu kita hidupkan. Ratibnya mereka, amalan mereka, zikirnya mereka, ilmun wa amalun wa ilmun wa awrad, banyak zikirnya mereka, wah hakadha. Dan kalau kita mau cerita tentang sifat-sifat para salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain, itu disebutkan oleh bahwasanya ketika uh, uh, Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i Beliau menulis daripada kitabnya Raudhur Rayyahin fi Manaqibis Salihin, itu di situ nggak disebut ulama Hadramaut. Ulama dari Yaman, dari mana tempat, dari Syam semua disebutkan. Tapi yang dari Hadramaut, Al-Ba'alwi di situ nggak disebutkan. Bilang kenapa? Kan nanti tahu di sana banyak. Bilang iya, saya tahu di sana banyak. Akan tetapi kalau saya mau ceritakan mereka, akhirnya melebar ini kitab seumur hidup juga enggak bakalan selesai. Jadi udah, enggak kita sebutkan, kita sebut yang lain dulu. Kalau kita mau di situ, habis kitab, habis tinta, habis kertas, nggak akan selesai. Habib Ali bilang ausafuhum ta'jizil wasif idza gad wasaf. Sifat mereka itu bikin kita kewalahan untuk mensifatkannya. Radhiyallahu anhum ajmain. Yang kita punya mahal tinggal kita ikuti mereka. Ini sekarang kita pulang ke rumah kita, apa yang kita bawa? Kita mau ada yang kita bawa, kita bawa sesuatu yang paling menggirankan Habib Ali. Kita pulang ketemu siapa orang tua kita. Kita punya tugas sama orang tua kita. Gembirakan mereka. Ridallah fi ridal walidain. Kita ketemu ibu kita, kita punya tugas terhadap ibu kita. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu anak-anak kita. Apa tugas kita terhadap anak-anak? Kita didik mereka dengan didikan yang baik. Kita ketemu suami kita kaum wanita ketemu dengan suaminya, patuh bakti kepada suaminya. Para suami ketemu dengan istrinya, ramah, didik dengan didikan yang baik. Ini kaum wanita kita perlu dididik dengan didikan yang benar. Tutup aurat yang betul. Menutup aurat, nggak sembarangan ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai mengatakan bahwasanya jangan orang laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Walaupun wanita itu adalah Maryam binti Imran nggak boleh orang laki berduaan berkhalwat satu ruangan berduaan sama wanita yang bukan muhrimnya walaupun itu wanita suci Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa siapa yang lebih suci daripada wanita Maryam binti Imran radhiyallahu anha wardaha Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu disifatkan oleh sahabat lam tamas yaduhu yadam raatin tangan beliau nggak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya nggak pernah kada sampai Rasul bilang lebih baik kepala salah seorang kalian ditusuk dengan besi ya itu masih lebih mending daripada tangannya nyentuh wanita yang bukan muhrimnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wah kata nah ini sifat ini perlu kita hidupkan lagi wah banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan kita perlu banyak duduk perlu banyak belajar mudah-mudahan Allah Taala memberikan manfaat kepada kita sekalian Allah Taala insyaallah memberikan keberkahan kepada kita berkat sahibul haul al Habib Ali bin Muhammad al Habsyi berkat al Habib Alwi bin Ali bin Muhammad al-Habshi berkat al-Habib Anis Al habib Ahmad bin Alwi Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian berkat awliya Salihin kita dapat mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya dan juga seluruh keluarga besar al-Habib Ali bin Muhammad al-Habshi bil khusus al-Khalifah al-Habib Alwi bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi diberikan kesehatan panjang umur beliau beserta segenap keluarga dan paman beliau dan saudara-saudara beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir tempat ini tidak kita bangkit melainkan Allah ampuni dosa kita Allah taala ampuni dosa kita Allah taala hapus kesalahan kita dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita keluarga kita yang sudah meninggal dunia Allah taala ampuni mereka Allah Ta'ala apabila ada yang diadab diangkat azab dari kuburan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita ngumpul ini hari kita minta insya Allah di alam yang berikutnya kelak di akhirat kita juga ngumpul lagi bersama orang yang kita peringati haulnya dan aulia yang hadir tempat ini bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah taala karuniakan kita husnul khatimah buat kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, kerabat kita, wal muslimin ajmain birahmatika ya arhamar rahimin diangkat bala musibah dari negeri kaum muslimin sekalian gak ada yang lebih manjur untuk terangkatnya bala lebih daripada majelis yang mulia ini mudah-mudahan Allah taala berikan rahmatnya kepada kaum muslimin amin ya rabbal alamin Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dih tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa aanahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu saya berdiri karena perintah dari Habib Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al afu Habib.